الرحيم باب صفات النبي صلى الله عليه wasallam bab beberapa sifat Nabi lebih dahulu kita harus mengetahui di dalam iman kepada Rasul bahwa setiap Rasul pasti mempunyai empat sifat maka empat sifat merupakan as-sifatul wajibah kuliah rasul yaitu as-sidq wal fadalah wal amanah wal tabir jadi setiap rasul pasti sidik sifatnya benar maka mustahil kalau dikatakan Rasul bersifat kirim bohong nah, kemudian setiap Rasul pasti fatwana fatwana yang cerdas pandai maka mustahil kalau dikatakan Rasul itu memiliki sifat balada balada itu dungu atau bodoh lalu setiap Rasul pasti mempunyai sifat al-amanah jujur maka mustahil dikatakan mempunyai sifat khianat lalu keempat at-tabir menyampaikan segala perintah pasti setiap rasul itu menyampaikan segala perintah dari Allah Subhanahu wa Maka mustahil kalau dikatakan rasul itu mempunyai sifat kitman. Kitman menutup ilmu, menutup penjelasan dan pengertian. Empat sifat ini merupakan sifat wajib, adapun lawannya merupakan sifat mustahil. Ada satu jadis. Ya sifat sebagai manusia, ya makan, ya minum, ya kawin, ya tidur, ya sakit, dan sebagainya. Ini sifat-sifat pokok di dalam kita beriman adanya Rasul jadi as wajibat dan as-sifatul mustahilat dan asifatul ya, sifatul Maka kalau kita mempelajari ilmu aqaid dalam aqidah atau beriman kepada Allah SWT kita harus mengetahui asifatul wajibat lillahi ta'ala 20 sifat mustahil lawannya 20 terbuka menjadi 20 lalu berjaya satu jadi 41 41 dengan 9 menjadi 50 maka ini dibahas oleh sebagian ulama atau yang terkenal kisayatul awam di sana membahas sifat 50 20 sifat wajib bagi Allah dan 20 sifat mustahil lawan daripada sifat wajib satu sifat jahat bagi Allah empat sifat wajib bagi Rasul empat sifat mustahil lawan daripada sifat wajib dan satu sifat jais sebagai wajib. Ini menurut aliran aliran atau mazhab al ashari Imam al ashari dalam ilmu akhirat. Dan kita di Indonesia ini umumnya atau rata-rata dalam pelaksanaan syariat bermadhab syafi'i. Kalau di dalam akaid bermazhab al Ashari yaitu yang terkenal dengan kita mempelajari sifat dua puluh. Nah, kesemua itu jelas al sunnah dua Sifat itu Ya hampir sama. Cuma kalau daraja itu orang yang tidak tahu apa-apa. Jadi termasuk sebel apa seperti Jadi orang bu yang jahil, dan bodoh, yang tak tahu apa-apa, yang berat mengetahui, mengetahui apa-apa itu tidak cerdas. Sapi lain lagi. Sapi itu orang enteng akalnya, tipis akalnya. Orang yang ahmak, kumpul. Nah, itu orang. Istilahnya, ya kita katakan kurang akal sini. Orang Safi orang kurang akal orang yang tidak senonoh katanya jadi orang yang khafiful akal lain lalu sekarang kita memasuki beberapa sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu secara global kita katakan harus kita yakin ahsanun nasi khalqan wa jadi sebaik-baiknya manusia di dalam bentuknya dan di dalam akhlaknya. Jadi sifat Nabi paling baik dalam segala hal. Jadi kalau kita membaca sebuah hadis, kan ya sebagian toh di sana masih ada, di sana masih ada. Jadi kesimpulan kesemuanya atau kurbannya bahwa Nabi Muhammad SAW karena ahsanan nasi khalqat wa khuluqat. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس semurah-murahnya manusia artinya seloman lomannya manusia Ajwad ay akram. Oh yang paling murah. Allah. Ini sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalimat jaga ya judu judan artinya menjadi murah menjadi woman rajulun jawad ajwad lebih ini ajwad ajwad termasuk orang yang jawab, orang yang karim itu memberi tanpa diminta. Kalau orang itu memang wataknya, ah, itulah sudah sifatnya, sifat murah, sifat koman, sifat karim atau sifat jawab ada karena paksaan orang maksakan dirinya ada yang memang tabiat karena wa wabah. Wah, Nabi memang sifatnya dan sifat karomnya Nabi atau wujudnya Nabi lebih daripada yang lain. Maka dikatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwa dan nas. Jadi selamat lomanya orang. Wa ajwaj ma yakunu fi Ramadan. Dan lebih lagi kalau masuk bulan Ramadan. Ya kalau sebelum Ramadan lebih lagi. Hina yalqahu Jibril waktu dijumpai oleh malaikat Jibril. Wakana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan setiap malam. Perlunya untuk mendarus Al-Qur'an. suhul Qur'an. Jadi pada bulan Ramadan setiap malam datang untuk membaca Al-Quran, mendarus Al-Quran. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bil khairi, maka sungguh Nabi itu lebih murah, lebih rumah dengan kebaikan daripada minari al mursalah daripada angin yang kencang. Jadi angin al-musalah angin yang dikirimkan oleh Allah membawa kabar gembira dengan adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau akan hujan itu angin membawa rasa dingin air pasang membawa mendung ini kusro nanti apa gembira Adanya turun rahmat Allah itu hujan. Cepat katanya Nabi Muhammad SAW eh, sifatnya murah, momen Kalau Ramadan lebih lagi bahkan lebih cepat dari pada angin yang kencang ini. Jadi memberi apa-apa, memberikan apa-apa pada orang, berbuat baik pada orang dan sebagainya, wah ini cepat sekali ini memang watak Nabi Muhammad SAW dan sifat Nabi Muhammad SAW. Nah, kita-kita ini ya sedapat mungkin harus mengikutinya, meniru. Walaupun nggak lebih cepat dari angin. Ya, ya, iya lah, manusia kita biasa, nggak bisa kata. Tapi ya bagaimana? Nah itulah. Jadi harus cepat dan berbuat baiknya harus cepat. Kalau kita belum bisa tingkat tinggi, ya paksa diri pertama lah Jika memberi orang ke tempat miskin dan sebagainya kampung dan sebagainya kalau sudah meningkat yang lebih baik kita berikan kalau sudah mengalahkan dirinya nah, di situ mulai ya harus sedikit demi sedikit wah ini harus diobati kalau orang mungkin sifat bakhil ada memang sifat bakhil ini nah, maka anak-anak kita dari kecil sudah harus kita latih dulu sudah terasa terangkat, harus dicegah dilarang anak-anak dari sifat minta minta jangan memberi minta nah kalau punya apa-apa supaya suka memberikan pada awalnya punya roti punya umutan punya apa dan makai manisan dan ke nah, ini berikan dilatih gitu. nah, jadi anak-anak kita itu besok akan menjadi orang yang jiwanya mulia tidak suka minta-minta dan sifat murah nah, dan memang ada pembawaan Nah, ada pembawaan sana. Ada yang tak saat عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا Nabi itu tidak sekali-kali bersifat fahis bukan orang yang fahis keji hanya omong kotor atau perbuatan yang kotor Kalimat nah, dua, fahis bil Kalau kita perinci betul-betul, fahis itu berbuat, berbuat keji, tadi itu omong, omong keji. Nah, Nabi Muhammad SAW laisa bifahisin wala bibazin. Jadi orang yang suci betul-betul dan tidak mau menjalankan perbuatan yang fahis perbuatan fahis kecil. Dia bukan orang berbuat kecil dan tidak mau berbuat Ini Maka betul-betul dijadikan oleh Allah sedemikian rupa menjadi apa? Menjadi teladan bagi semua orang yang ingin bahagia dunia dan akhirat. Jadi kita kesannya harus berteladan kepada Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Tidak ada teladan kita bukan Nabi Muhammad. Lakot fi Rasulullah uswatun hasanah uswa hasanah teladan yang bagus bagi siapa liman kana yarjullaha wa yawmal akhir wa laqallaha katsiran sekarang menjadi pertanyaan bagaimana orang akan mengambil pelajaran dari Nabi Muhammad SAW dan mengikutinya kalau belum kenal bagaimana bisa harus kenal dulu Nah, kenal pada Nabi bagaimana dia membaca geografinya, secara apa namanya hidupnya, sejarahnya dan sifat-sifatnya dan sebagainya harus dapat. Jadi kita kaum muslimin harus betul-betul kenal dan ma'rifat kepada Nabi Muhammad SAW terutama orang yang kepala keluarga, rumah tangga dan pemimpin masyarakat, pemimpin perhimpunan, pemimpin umat ini harus lebih tahu, lebih kenal tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW atau sepak terjangnya Tapi kadang-kadang menjadi pemimpin Islam dan sebagainya tidak kenal sejarah Nabi, tidak mengenal Nabi, yang kenal Ibrahim Lincoln, Roosevelt, Stalin, Churchill, Chamberlain, wah ini pandai betul, Moscow, masih masuk ya kalau dalil coba lihat itu begitu coba lihat sambeleng tidak pernah lihatlah sahabat Nabi sebenarnya sahabat Nabi itu enggak atau lihatlah Nabi Muhammad SAW nah itu keliru salah jadi orang ini akan dikiblatkan mana? akan diarahkan ke orang-orang yang demikian tadi bukan Islam musibah bahwa cobalah lihat Nabi Muhammad SAW bagaimana rumah eh, murahnya, bagaimana beraninya, bagaimana akhlaknya, bagaimana itu dan sebagainya. Nah ini sendiri dibawa ke sana. Nah, maka anak-anak kita ini pun dalam didikan harus dari tanah maka cerita anak-anak dari bangun anak kanak sampai ya tidak iya sampai SMP-nya sampai atasnya ini selalu dimasukkan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW itu sudah menjilani jadi ini sudah menarik kalau kamu karangan-karangan seperti yang kita itu yang itu kalau orang itu mengutamakan itu sebelum mengetahui sejarah Nabi Muhammad SAW, ya sangat keliru. Nah, maka sebelumnya itu kan maulid. <laughs> ya terus pada dulu apa? Maulid Nabi Muhammad SAW ini sudah. Jadi di mana-mana sudah sampai macam-macam kita maulid. Lalu umpama acara menyingkirkan maulid memutabakan lainnya nah, tentu saja ini orang biru tidak begitu itu yang dipelajari pelajari tapi lebih dahulu apa <clears throat> di sini masalah ini lebih maka pernah kita ngomong dengan almarhum Ki Ahmad bin Jufri ya masalah Ya dong bagaimana orang ikut baca manakib itu? Ini sendiri Nabi Muhammad SAW. Arwah ini a'zabun manakib. Dia katakan a'zamul manaqib. Dan sumbernya segala sesuatu dari sifat-sifat kujanggar, sifat kebaikan orang besar adalah di pribadi Nabi Muhammad SAW. Cukup ayat menunjukkan lakot kana lakum. Ini takkid semua ini lakot ya. Lakot kana lakum fi Rasulillahi apa? Uswatun hasanah. Nah, ada yang bagus maka kita harus harus mengetahui maka diciptakan Al-Quran Nabi hadis yang Nabi sendiri dan bagaimana dijelaskan oleh para sahabat nah, maka setiap musim harus mempelajari sejarah Nabi maka kalau untuk orang mau menjadi pandai orang dalam agama Islam dan untuk memajukan agama Islam tiga ini pokoknya Al-Quran, Al-Hadis, At-Tarikh ini pokoknya semua masuk di sini Al-Quran, Al-Hadis, al tarikh Jadi pertama tarikhnya siapa? Otomatis. Quran hadis hubungannya tarikh Rasul ke kan ke Rasul bagaimana? Nah, baru secara nabi-nabi lain, lalu secara para sahabat, nah, sampai siapa dari ulama-ulama Islam, termasuk dan Arba'ini, itu? begitulah seterusnya lalu yang lainnya kita pelajari semua tidak mana pilih Syafi'i, mana pilih Jailani, mana Ghazali, Nawawi ini semuanya punya mana semua orang orang baik orang baik tapi itu punya manakib karena al manaqib cuma mengkodah zikru mahasinul insan atau zikru mahasinul mayyit untuk kebaikan orang itu namanya mana? ini orang dulu baik ini dulu bangun madrasah ini dulu bangun masjid ini dulu puasa senin kemis ini orang ahli bantu orang sosial itu namanya apa nah, nah kita membaca ini semuanya apakah mana manakibul aulia manakibul ulama dan terutama sahabat nabi hingga apalagi secara Nabi Muhammad SAW contohnya ya untuk kita ambil gelar dan kita ikuti ya. Jadi kita ikuti bagaimana. So begini, kalau orang itu mempelajari amal perbuatan orang bisa jadi dapat. Tapi kalau orang mempelajari karama orang tidak bisa jadi. Hanya kita tahu kebesaran Nah, kan gitu. Tapi tidak bisa gitu, kita tiru. Anggap diciptakan ada karomanya orang, dia dari karomanya jalan di atas laut. Coba tiru. Suruh tiru. Ada orang terbang. Aku diceritakan di Malabar zaman dulu, berapa ratus tahun yang Itu ada orang agama lain ini satu bisa terbang. kalau nah, ada orang karam bukan dia saja tungketnya ini terbang menghantam orang tadi nah, ini karam nah kita kalau cerita karamannya orang kita nggak bisa niru tapi kalau kita mendengarkan cerita amalnya orang Sayyidina Ali bin Abidin radhiyallahu anhu saat malam dia sedekah 100 rumah tidak ada yang tahu sudah usir rumahnya orang dimasuki uang dimasuki beras apa handuk itu 100 rumah tidak ada yang tahu sampai malam ini bisa dibikin oh ini <laughs> silakan tak tajul <laughs> ah, ini bisa ditiru ya sudah malam-malam ini belum tak punya nanti random tak punya masuk malam-malam taruh nah ini bisa ditiru tapi kalau banyak nggak bisa ditiru. Dari situ. Jadi kita membaca manakib dan sejarah saribaya hidup orang-orang besar, perlunya kita ikuti amalnya. Nah, ini. Kemudian membaca manakib Sunan Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir kalau jumlah walaupun dingin bagaimana, nanti terus halal 40 ya betul kali. <laughs> ya kalau kita mau diru, <laughs> Dan bagaimana? Kadang-kadang malam dulu mau mandi gak berani, sampai subuhnya terlambat. <laughs> Ya nah, bagaimana? ya Allah, dingin bagaimana? Nah, bagaimana? Ya tunggu mertuanya matahari. <laughs> Mana subuhnya? Dia sudah. Wah, biar na'udzubillah bagaimana? Subuh dijemur ini. Istilah orang sini dikarat. <laughs> Subuhnya, subuhnya dikarat. Bagaimana? Nah ini jadi kita ikuti membaca ini kita ikuti ya itu loh. Bukan membaca hanya cari kekayaan. Nah ini nah itu nah, ini ya. Nah ini nah, ini. Nah, jadi kita kembali kepada sejarah Nabi Muhammad SAW sehingga kita tahu bagaimana firman Nabi. Ahsan nasi karena ahsan nasi khalqan wa Maka Nabi bukan fahis bukan orang kecil wala mutabahis dan bukan berbuat perbuatan ke kecil maka sallallahu alaihi wasallam yaqul inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan sesungguhnya dari sebaik-baik kamu adalah orang yang paling bagus dari di antara kamu dalam akhlaknya orang yang paling bagus, yang paling baik, eh, orang yang paling baik apa ya? Akhlaknya. Memang akhlak ini adalah pokok. Maka dalam agama Islam ada aqidah, ada syariah, ada akhlak. Jadi ada akhlak. Ya akhlak apa? Ya akhlak yang dari Al-Quran. Akhlak Nabi Muhammad SAW ini yaitu dari Al-Quran. Maka Siti Aisyah pernah ditanya orang, Ma khuluku Rasulullah SAW Qala kana khuluquhul Qur'an. Hingga ini dikutip oleh sahib tiba Maqsam al-Maulid al-Tibai Kana sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhul Qur'an wa simatuhul ghufran yansahu lil insan. Jadi orang paling baik adalah akhlak. Ya akhlak ini bagaimana? akhlak yang sebagaimana saya terangkan, akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan memang betul-betul merupakan akhlak Nabi. Dari mana sumbernya? Dari Al-Quran. Sebab setiap bangsa, setiap golongan itu mempunyai anggapan akhlak sendiri. Jadi mempunyai cara sendiri, mempunyai watak sendiri, mempunyai tradisi, mereka anggap itu baik dan itu akhlak yang baik bagi mereka. Nah, kita bagaimana? Kita harus tahu akhlak kita ini bagaimana. Nah, akhlak yang cocok dengan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya sekarang, kalau umum, anggap sekarang ada orang ini baru, baru kawin manten baru kenal dengan kawannya sama saya kenal ini akhlak umum ini harus menggunakan kenalkan ini mesti kenalkan oh iya kata kenalkan mesti salaman menunjukkan nama pokoknya sini Ahmad ini Laila ya kenal wah ini akhlak baik kata orang umum kata syariat bagaimana wah oh, haram tidak boleh Bagaimana? Nah, kita sekarang yang mana kita ikuti? Itiket apa syarat ini? Nah, kita orang Islam. Jadi kembali kepada ajaran Al-Quran, kembali ke orang hadis. Nah, di sini kita harus dapat mengetahui. Jadi kita kembali. Jadi bagaimana ajaran Al-Quran, bagaimana ajaran hadis, jelasnya bagaimana akhlak dalam agama Islam ini yang kita pegang walaupun orang nggak senang. Nah ini misalnya, jadi kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalau pertentangan antara akhlak bangsa, golongan atau suku atau daerah dan sebagainya Lalu kita sebagai muslim harus sudah masuk dalam agama Islam. Udhulu bisilmi apa? Kalau sudah kebetulan cocok, enggak apa-apa makin kuat dan kita amalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, nah ini tidak. Nah, di sini masalah. Sudah, contoh perkawinan. Mungkin lain daerah ada cara perkawinan. Per anak perempuan harus dicuri dulu. Kan ada adat dulu, dicuri dulu. Kalau dicuri bisa ambil wah itu baru main jantan betul betul. Kalau syariat tidak boleh mencuri. <laughs> mencuri kan haram jangan lagi mencuri wanita mencuri satu nggak boleh lanjut mencuri jadi tidak boleh dong mencuri iya gatel iya. iya, lah ini haram mau namanya mencuri mana ada istilah mencuri halal dan kecuali dalam peperangan masalah perang jihad bisa bilang masalah lain Orang kafir bukan lagi curi tak bunuh, tidak harta dan sebagainya. Tapi mencuri, itu tidak boleh termasuk <laughs> mencuri satu ini, ini tidak boleh haram. Apalagi mencuri wanita. Nah ini bagaimana cara? Ya kita kembali ke syariat. Nah, ini masalah. Katanya dalam hati, loh, tak boleh langgar saya mencuri. <laughs> Langgarnya mencuri sesro bagaimana? Masjid mencuri. Mungkin ketahuan BLM begitu jatuh namanya langgar tadi. Diumum ke sekabar langgar mencuri strobe bagaimana? Kan jatuh dah, atau masjid mencuri strobe. Indah Allah sudah nggak boleh, indah PLN juga. Nah <laughs> kan ini bagaimana? Indah Allah, indah nas, iya nggak boleh. Nah sekarang mencuri hadis bagaimana? Nah ini sudah ada tradisi akhlak orang Nah, kita harus Islam. Ditinggalkan yang tidak baik kembali kepada Islam. Nah, hal-hal ini masih masih ya masih tidak begitu belum begitu kuat orang pegang Islam. Coba lihat masih kalah dengan tradisi dan adat. Nah, di sini Jadi kita kembali betul-betul apa? Gimana Allah? Maka kalau Nabi mengatakan akhlak, akhlak, akhlak Ini dari mana? Ukurannya itu dari mana? Ya jelas kembali kepada Al-Quran Kembali kepada Al-Hadis Sudah saya contohkan begini Orang buka orang banyak sudah Orang tidak ada orang Anggap dia semua orang Habis makan apa dia jilat tangannya Akhlak kalau tidak punya akhlak Eh punya akhlak Gimana? Orang mengatakan kalau orang biasa, wah punya Di muka orang begini, dilatih. Ya, kedua orang tidak punya akhlak, itu kurang kotor dan sebagainya. Tapi toh ini perintah, ya tidak akhlak nabi, kesunatan nabi bagi kita. Nah, kalau sudah begitu, kita begitu. Kira-kira. <laughs> kita kembali kepada sifat Rasulullah. Orang itu belum mengerti. Nah, jadi untuk memahami akhlak harus dijelaskan. Kalau orang luas, oh dia, wah akhlak eh, Amerika begini, akhlaknya Inggris begini, akhlaknya orang Pakistan begini, Indonesia begini, daerah itu segini, macam-macam. Islam begini. Wah, ini jadi ajakan perbandingan. Lantas Islam bagaimana akhlaknya? Harus begini. Nah, ini kalau kita sedang menciptakan masalah akhlak harus meluas. Bukan akhlak kalau duduk di pak Iya, pokok akhlak. Bagaimana? Oh iya kalau duduk antum. Bukan tentu akhlak itu. Anggap kita menamu di rumah orang. Kita tidak salah malu itu Iya, terus saja duduk. Dah omong dah akhlak mana itu? Bukan. Nah, ini kan khusyuk. Iya. iya. Khusyuk. Lihat khusyuknya. Nah, kadang-kadang khusyuk begitu itu termasuk apa? Ada berdil. <laughs> apa ada berdil? Ini malu-malu kucing. <laughs> Jadi ada akhlaknya kucing. Bagaimana akhlak kucing kalau jauh diam? Kalau tidak nah, Ini ada istilah ada hir. Adabnya, adab sopan santunnya kucing. Dia ada kucing. Dia khusyuk dia. Tapi nggak ada orangnya saut. Nah ini orang soleh. Jadi akhlak itu apa? Nah, ini akhlak. Nah, sudah. Sekarang tanya bagaimana sebetulnya akhlak ini kesimpulan keterangannya bagaimana? At-tahalli bil fadhil wa tahalli anil radhail. Ini kalimat bahasa yang gampang ini. At-tahalli bil fadhil bersifat dengan semua sifat yang utama yang mulia, yang baik dan meninggalkan segala sifat yang buruk, yang jelek. Nah, hal itu bersifat fadhil sifat fadilah, sifat-sifat yang utama yang baik, wa takhali meninggalkan ar-radha'i. Radha'i itu sifat-sifat jelek. Nah, kemudian ya kembali kepada عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما Nabi tidak diperintahkan untuk memilih di antara dua perkara kecuali memilih yang paling ringan terutama masalah duniawi dan begitu juga syariat kalau disuruh memilih tapi syariat itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala diberikan nah, itulah Tapi walaupun begitu kalau ada amal perbuatan lebih milih enteng termasuk kalau umpama dijalankan terus oleh Nabi Muhammad SAW dapat atau bisa menjadi wajib tidak mundur biar tidak jadi apa wajib nah ini karena apa rahmatan lil alami. contohnya sholat malam-malam Ramadan yang terkenal bagi kita sholat Allah Nabi keluar hanya tiga malam. Ada riwayat malam 21, 23, 25. Ada riwayat 23 dulu, terus 25, 27. Tiga, tiga malam. Sesudah itu Nabi lakukan. Dia katakan Nabi, orang nunggu. Orang nunggu banyak, kata Nabi saya tahu. Kamu-kamu semua ini menunggu saya. Saya dengan sengaja tidak keluar. So kalau saya keluar terus ini menjadi wajib dan kamu tidak keluar. Nah, kalau itu Nabi milih yang apa? Yang ilmu. Gosok gigi. Kata Nabi umpama saya tidak khawatir menjadi musakat atau membuat umat saya, saya perintahkan, saya wajibkan tiap sholat harus gosok gigi. Nah, di sini tidak dan juga perintahkan. Kenapa? Supaya tidak jadi wajib. Jadi Nabi minta yang ini sholat 50 kali bikin usul Nabi Musa salam Nabi kita lakukan minta keringat keringanan sampai menjadi lima apalagi masalah dunia jadi nilai dan nah kita harus diri anggap kalau mau orang ditanya orangnya minta minum apa susu apa air Pilih ah. apa? Ayo susu. Mau enggak susu? Susu kopi apa? Kopi susu. Aku suka susu. Wah ini kamu berarti. Ayo masakan. Baik. Kemudian juga orang makan dan sebagainya, beli pakaian dan sebagainya, lah. Jadi pilih yang meninggalkan. Kan, kan. Nah, Anda pun dia dapat rezeki sendiri terserah, tapi kalau memilih yang ringan. Nabi tidak memberati oh, orang. Nabi tidak suka orang. Jadi makhluk Rasulullah SAW baina amrai terutama min dunia illa akhala aisyahuma ma lam yakun isman selagi itu perbuatan bukan dosa. Kalau dosa bagaimana? Fa in kana isman kana ab'adun nas minhu kalau dosa Nabi paling jauh sejauh-jauh orang dari perbuatan dosa Allah sudah paling jauh Waman taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsihi dan Nabi tidak pernah membalas untuk membela dirinya. Jadi tidak dimaki orang, dihina orang, tidak balas sama sekali. Itu sudah dendam. Dia tidak dendam, tidak balas, sudah bahkan yafu wes wes Nabi juga memberi maaf dan sebagainya tapi kalau agama diganggu orang kalau syariat Allah diganggu orang kalau kehormatan syariat Allah diganggu orang bagaimana illa antum tahaka hormatullah fayantakimu lillahi biha kalau kehormatan Allah maksudnya kehormatan agama Allah diganggu orang tuntah itu ditemukan dihina dirusak orang ditangkap oleh orang nah di sana baru Nabi bertindak Nabi melawan Nabi membalas dan sebagainya jadi tidak karena diri tidak dimaki orang dia apa tidak apa nah, itu sifat Nabi tapi kalau agama Allah diganggu orang atau dilanggar baru Nabi sangat tidak nah ini pun kita harus meniru kita kan bisa dipakai orang gila, sudah dia. Nah, atau barang kita dihianati orang ya sudahlah. Yang kita tuntut, dia tuntut, kita takdir, dia minta. Tapi ya sudah, kita maafkan. Tapi kalau agama diganggu orang, apa? Nah, sampai anaknya pakai sarungnya, ya sudah biar. Tapi anaknya nggak sholat, Wah, anaknya membawa barang haram ke rumah, ini harus baru. tidak kalau sarungnya pakai anaknya ya sudah lah. Kenapa? ada kalau wih, marah, enggak, kalau atau punya tukang goreng dua diambil anaknya anaknya dua habis dua, dua habis wah malah tidak karuan mas masalah ini bagiannya dia duniawi biarkan tapi kalau anak yang tidak sholat anak yang melanggar syariat wah ini harus dia bertindak demi membela agama Allah dan menyelamatkan anak anaknya nah, ini masalahnya kadang-kadang anaknya enggak sholatnya enggak apa-apa enggak puasa Ramadan enggak apa-apa anaknya ya bergaul bebas ya enggak apa-apa tapi rokoknya diambil satu Masya Allah sudah baik bisa palang pintu naik ke kepala nah ini bagaimana Nabi nggak begitu nah ini jadi Nabi adalah membela agama Allah baik illa antun tahaka bapa yang takimu lillahi biha jadi intahaka yantahiku itu artinya mencemohkan atau mengganggu agama Allah Melanggar. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها Nabi itu lebih sangat malu daripada gadis di dalam pinitannya di dalam tutupnya khidir itu tutup hijab kan istilah dahulu kan anak-anak gadis kan di pingit taruh nah, itulah Cina kalau nama orang malu dan sebagainya Wah, itu sifat malu terkenal malunya anak-anak gadis bukan malu betul-betul nah, itulah ini dunia dulu ya gadis dulu kalau gadis sekarang masya Allah joget ya seperti begini lah bagaimana itu kan gadis dulu coba malunya Sambil jadi contoh Nabi itu lebih malu dari pada anak gadis dalam pingitannya. Berarti Nabi sangat mempunyai sifat malu. Kayak malu dan hak. Karena malu itu al-haya'u minal iman. Wal haya' la ila bikhair. Sifat malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Malu yang betul-betul haya'. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط Nabi tidak pernah mencelah makanan sama sekali Qattu sama sekali Jadi kalau ada makanan Tidak pernah mencelah Inistahahu akalahu Kalau Nabi ingin ya makan Wa illa kalau kau kalau tidak ya sudah dia tinggal tidak pernah mencelah Kecuali kalau haram kalau haram oleh nanti orangnya di dimarahi, dinasehati dan sebagainya. Kalau haram, haram. Tapi kalau biasa makanan biasa, tapi mau ya dia makan, tidak mau ya diam. Bukan dicela. Allah dikasih orang salah sempat tidak mau makan, mau sempat ya dia malah sempat wajib macam macam Ya buat ibu atau buat kalau yang manis Nah, bagaimana dia? Kalau tidak mau ya sudah. Tidak mencela. Kalau mau maka tidak mau ya sudah Nah, Tidak mencela. Kenapa? Karena itu juga rezeki dari Allah SWT dan nikmat dari Allah SWT. Pemberian Allah. Pemberian Allah itu baik. Anggap ada orang punya anak, anaknya jelek, bagaimana? Bang, <laughs> Tidak, ya senang saja. Bagaimana ini sudah pemberian Tuhan kan bukan haram itu orang punya anak lahir jelek haram itu tidak haram bagaimana salah bukan salah ya sudah terima maksudnya ini sudah menolong bagaimana ditarik oleh Allah anak yang begitu. dia bayangkan anaknya wah Wabis buai saat kata tujuh harinya sudah sampai cengkir di gambar Arjuna biar biar diganti anaknya tulangnya bilang umpamanya jelek sekali tidak apa-apa Nah, sama umpamanya kalau tidak suka ini bagaimana? Nah, sudah bagaimana? Nah, Nabi tidak pernah mencela. Nah, jadi kita pun harus kita. Jadi ada pun memberitahu Maksudnya keluarganya kalau bikin makan yang enak ini tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa memberitahu atau suruh beli-beli yang enak apa-apa. Tapi kalau sudah ada ini tidak enak, umpamanya tidak dia celah kecuali kalau haram kalau suka ya dia makan kalau tidak suka Jadi sifat Nabi ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela, ma'aba tidak mengaibkan, tidak mencela. Jadi Nabi tidak mencela po'aman makanan qattu sama sekali. Tidak. Inistahahu akalahu wa illa tarakahu Kalau Nabi mau ya maka kalau tidak ya tidak Kecuali kalau haram Wah, haram harus diberantas sama sekali Harus dikatakan yang haram tidak baik dan sebagainya Itu kalau haram Maka kita tidak boleh memuji perbuatan atau barang haram Sebab haram itu tidak ada yang terpuji Eh, ada haram terpuji Perbuatan haram mana yang terpuji Enggak ada Maka kalau perbuatan haram atau makan haram oleh Nabi dicelanya Kalau tidak tidak bapak apa? Ini bab amar ma'ruf nahi mungkar. di sini masalah. Hmm. Pernah ada orang-orang makan dok dok bangsa biawak halal misalnya ada orang makan Nabi kasih tapi tidak mau karena di negeri saya ada di daerah saya itu tidak ada jadi Nabi tidak minta Nabi tidak mau ini katakan di daerah saya tidak ada berarti saya tidak biasa biasa tidak mau sudah biasa Rasul tidak menjawab bagaimana ini dan Nabi tidak mau tapi orang makan dibiarkan, Nabi saya nggak mau. Ini menandakan ini hal halal. Itu Nabi takrir. Ini namanya hmm. takrir. Penutupan Nabi, pengakuan Nabi. Tapi Nabi sendiri tidak mau makan. Dia pakai alasan apa? Di daerah saya nggak. Jadi akhlaknya itu namanya. Baik. <clears throat> عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقاتلكم اليهود kamu diperangi oleh orang-orang Yahudi Fatusallabuna alaihim Nanti kamu dijadikan oleh Allah taslit terhadap mereka Kamu yang dapat menghantam mereka Menjadi bencana bagi mereka jadi kamu dikasih kekuatan oleh Allah bisa menghantam mereka. Sampai apa? Hatta yakulal hajab sampai batu-batu yang digunakan sembunyi oleh orang Yahudi itu berbicara. Ya Muslim, ada Yahudi warai faktulhu. Eh si Muslim, ini orang Yahudi sembunyi di belakang saya, bunuhlah. Benar dalam hadis ini kok dimasukkan sifat Nabi bagaimana? Ya, mencerita Nabi menceritakan besok orang Islam perang orang Yahudi, ya sampai batu-batu bahkan tanaman-tanaman yang digunakan sembunyi oleh orang Yahudi itu berbicara. Apa? Apa? Hei orang Muslim, ini Yahudi di belakang saya, bunuhlah. Nah, ini menandakan sifat Nabi Muhammad SAW itu adalah mengandung mukjizat al-ikhbar bil muqayyadah. Nabi mengkhabarkan apa yang akan datang. Jadi apa akan datang sudah diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi sifat Nabi termasuk orang yang mendapatkan mukjizat dan menghabarkan segala sesuatu itu tepat itu cocok karena ini walaupun belum terjadi merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, termasuk mukjizat Nabi al-ikhbaru bil mughayyabat menghabarkan barang apa kejadian yang belum terjadi belum ada nah, nah, itu akan terjadi jadi apa yang dikatakan Nabi semua akan terjadi jadi semua akan terjadi. Nah, jadi termasuk kalau itu perang orang yang sampai jauh ini terus sampai hari kita dari kiamat Allah Maha Kuasa kali berbicara sekali berbicara lagi <clears throat> malah zaman Nabi Allah dhabbu wal-Ghazalah yashadani laka Risalah Dhab Yawa dan Ghazalah Musa penjangan itu bersyahadat di muka Nabi berbicara ada unta lari berbicara pada Nabi jadi ini masuk-masuk proses Nabi malah Nabi sebelum menciutus oleh Allah kalau jalan ada batu memberi Nah, kejadian yang luar biasa sebelum Nabi Yunus itu semacam mukjizat tapi bukan dinamakan mukjizat tapi dinamakan irhasor itu namanya irhasor jadi keluar biasaan sebelum Nabi diutus kalau sudah diutus namanya mukjizat Allah Maha Kuasa kalau batu berbicara, semua berbicara, ini sama. Mulutnya orang, lisannya berbicara, kok bisa? Padahal sama loh, batu sama lisan sama. Benda padat semua. Kan benda padat semua. Lisan taruh. Tapi ini dikatakan Allah oh, berbicara. Nah ini batu kadang-kadang diberi oleh Allah kekuatan bisa di berbicara. Allah maha kuasa. Nah, jadi akhir zaman sudah diceritakan Nabi nanti batu-batu berbicara yang mana batu-batu yang digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk sembuh sembuh hmm. Mengatakan batu, ya Muslim, ada Yahudi, warahun faktun. Malah kalau kita sudah baca Quran, semua ini bertasbih kepada Allah SWT. Semua betul. وما من شيء إلا هو يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه Ya kayu, ya batu, ya semua yang ada di taman pohonan semua ini bertasbih kepada Allah SWT. Cuma kita tidak ngerti. Hewan-hewan ini sebenarnya bertasbih kepada Allah. Kita tidak ngerti. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت الناس مجتمعين Nabi mengatakan saya melihat orang-orang berkumpul artinya melihat dalam impian Ra'aitun nasa artinya dalam impian Nabi mimpi dan mimpi Nabi itu adalah hak bahkan menjadi wahyu nah, impian orang mukmin ini hak terutama impian akhir malam Kata Nabi, saya melihat orang-orang berkumpul di Sa'idin, di sebuah lapangan. Sa'id ini lapangan. Atau padang pasir, lapangan. Fakama Abu Bakar, saya lihat sana bangun Abu Bakar. Fana sa'ah zanuban. Lalu Nabi menjaput timba. Zanub di timba yang ada airnya. Jemput se, se, sebuah timba atau zanubain. Syakrawi atau zanubain. Dua. Wafi ba'li naz'i do'af Waktu saya nampakkan nari ini agak lemah. Jadi ada lembar-lembar lemah. Kata Nabi, Wallah ya Allah memberikan maghfirah pada anda. Abu Bakar. Kemudian Umar kemudian diambilnya oleh Sayyidina Umar, ambilnya itu tiba tadi dari ini Sudah dari Sayyidina Bakar diambilnya oleh Sayyidina Umar, setelah diambilnya beralih menjadi timba besar. dia ini korban. Wah, ini timba yang besar tadinya nah, biasa diambil sama bakar agak berat lama sudah diambil oleh bakar diambil oleh Umar pegang Umar jadi besar falam ara abqariyan nas yafri fariyahu hatta dolaban nas apel maka nah, saya bilang melihat seorang yang berpangkat besar abqar itu orang abqari orang kamil qawi sayyid Artinya orang yang mulia, yang kuat, orang yang ya sempurna, sempurna sifat kemanusiaan. Orang yang gagah. Saya tidak melihat orang seperti itu. Memang, mau dengan orang kuat. maka yafri fariyau faro yafri ayqoto'a. Jadi memutuskan suatu haknya Seakan-akan dicontohkan seperti orang sudah memutuskan atau menggali tanah, di sumur, dan orang-orang semua menaruh untanya untuk minum. Hatta doroban nasu di aton. Orang menetapkan aton, aton ini unta yang minum. Habis minum, sudah nanti minum lagi, minum, minum lagi, minum, minum lagi, ah, ini aton. Nah, maka diterangkan oleh Syekh Musanif, hatta rawaw wa awal arwaw إبلهم وأضربوها وأضربوا لها عطنا لتشرب علالا بعد نهر الصريح istilahnya ini litashraba ilalan ilan ini minum sudah minum lagi tadinya minum belum apa haus minum lagi seger lagi haus begitulah terus Nah, jadi ini semuanya menyembuhkan dan menunjukkan bahwa Abu Bakar dan Umar ini memegang tampuk pimpinan Islam sama Abu Bakar begitulah agak lemah dibandingkan dengan Sena Umar bukan lemah jiwanya jadi keadaannya tidak Islam tersebar luas sama Abu Bakar masih lambat karena apa? Karena Syekh Bakar disibukkan oleh orang-orang murtad. Tapi zaman Syekh Umar masanya lebih panjang dan lebih terbuka. Kalau Syekh Bakar masih dua tahun, nah, hanya dua dua tahun berapa bulan. Sudah Syekh Umar sampai 12 tahun Nah, di sini dan dia luas. Umar orang keras. Nah, di sini masalahnya. Jadi ini menandakan bahwa tiba tadi ini ada kekuasaan Nabi memimpi dan tiba tadi ada kekuasaan dan kekuasaan kalau Rasulullah Bakar berarti akan lambat jalan tapi sepekan Umar menjadi besar masanya masanya lama dan lebih pintar sampai terbukanya Persia dan sebagainya dikalahkan oleh orang Islam itu zaman Sayyidina Umar bin Khattab termasuk perang Qadisiyah dan sebagainya ini zaman Khalifah Umar bin Khattab Salib daerah Syam, Palestin kena Islam itu zaman Umar bin Khattab Jadi kuncinya Palestin diserahkan pada Umar bin Khattab tanpa syarat itu zaman Syed Umar jadi Islam sudah awas oh, ke sana Mesir dimasukkan dipegang oleh Islam dikuasai Islam itu zaman Khalifah Umar bin Khattab jadi ke timur sampai ke utara hingga ke selatan atau ke barat ini zaman Sena Umar jadi meluas tapi dalam kedudukan jelas Abu Bakar lebih afdal dari Umar ini derajatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali <coughs> yang tinggal luatan yaktong jadi di sini maknanya sudah ini istilah semua jadi ini seakan-akan merupakan kata bahasa kinayah nah jadi kinayah maksudnya suapa adalah seperti orang yang membuka sumurnya membuka sumbernya hingga orang tua datang ke sana mau untanya minum kembali kembali minum jadi minum itu maka dituangkan hatta rawa wa'amu dan sebagainya عن عمران بن حسين رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني sebaik-baik umatku abad abad adalah 100 tahun nah, sudah abad yang terbaik abad Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad sahabat itu abad itu masa paling baik kita bisa bayangkan saja secara biasa zaman masih adanya Nabi Muhammad SAW itu paling baik dunia ini masih ada Nabi Nabi masih hidup wah itu zaman paling apa? paling baik setelah Nabi tidak ada lalu turun turun turun turun anggap kita contohkan saja anggap ada satu biasanya itu ada ulama, ada awliya yang luar biasa. Wah ini cahaya ini. Tapi setelah dia meninggal, merosot sudah merosot. Atau sering saya contohkan, anggap gedung sudah lah untuk kamar. Ada lampunya, ada 10 ribu watt, ada 5 ribu watt, ada 1000, ada 500, ada 100, ada 50, ada 25, ada 15, ada 10, ada 5, ada 2 watt sudah wah dinyalakan ini menyala luar biasa tapi setelah yang sepuluh itu tidak ada bagaimana turun lantas yang lima ribu nggak ada turun lagi yang seribu tidak ada turun lagi yang lima ratus tidak ada turun lagi sampai tinggal dua puluh lima tidak nah, ada tinggal lima belas tinggal sepuluh tinggal lima ya sudah akhirnya habis sama sekali nah ini akhirnya menurut akidah akidahnya mundur. iya jadi kebaikan jadi akidah dan kebaikan ini jadi akidah syariah akhlak Islam ini turun turun jadi turun turun turun turun turun, turun sampai habis hingga jatuhnya hari kiamat kata Nabi la taqumus saatu hatta la yuqal fil ardi Allah Allah tidak akan datang kiamat kecuali sehingga atau sehingga di dunia ini di bumi tidak ada orang menyebut Allah. Allah. Sudah merosot akidahnya, merosot syariatnya, merosot akhir merosot bilang semua sekali. Masuk akhlaknya yang merosot orang sudah lagi perempuan gembong kita harus sunat kata harus ya, kamu seperti kuda semua merosot semua. Nah, dari sejak zaman Nabi merosot, merosot, merosot, sekarang merosot. Ini tentunya. Dunia harus merosot. Nah, maka dalam kemerosotan begini bencana terus jadi. Tanah longsor, banjir, itu sudah ada hadis yang suruh khusbu, azim, dan sebagainya. Ini sudah sudah dinaskan oleh Nabi. Nah, Jadi manusia tambah merosot, dihantam oleh Allah bencana bencana macam-macam saat kalau sudah hari kiamat sudah manusia merosot dunia dihantam dan bencana paling besar idza zulzilatil ardu zilzalah wasyamsu kuwirat wasyamsu kuwirat ini kan bencana alam tapi sudah hancur pun di manusia sudah begitu ini hancur suspend oleh Allah Subhanahu ini merosot ketemu akhirnya ketemu merosotnya orang hancurnya alam sudah ini sudah masuk daftar iya loh, sudah didaftar oleh itu baik, masih terus begini nah, maka kita ini berjuang berusaha kan gitu ya untuk menyetop jangan ada kemerosotan akidah, kemerosotan syariah, akhlak supaya tetap selamat ada pun bentuk ya tidak dapat menahan ya selalu ter terbesar ya sudah kita tapi kita tetap ya ikhtiar ikhtiar tidak boleh begini ah, sudah dinas bagaimana ya saja tidak nah tidak begitu harus kita jaga diri nah, oh, jadi zaman paling baik zaman Nabi ini masih ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana? segala orang ya kalau dihidup di Medina ya haji segala bisa dia itu hati yang merasa saya di sini di kota ini di sini ini ada makam rasul wah ini suatu ya walau perasaan luar biasa itu kalau kita dibahas <laughs> ada apa ada lalu <laughs> kalau di Medina kan ada perasaan itu orang haji sudah jauh dari malam siang dari tanah Jawa dari Indonesia ini ke sana jauh saya di sana dia tahu saya di kota ini kota ini ada siapa ada Rasulullah Rasul di sini ada Jalan Bekasi Omar Lo itu bagaimana kalau masa hidupnya ini masa sudah wafat Nabi ya sudah berapa sudah seribu lebih tahun ya Bagaimana kalau masih zaman hidupnya masih ada? Wah, maka itu zaman paling baik. Setelah diwafat, kedua, Tumal lagi nayalunahum. Lalu kemudian apa kedua? Nah, Tumal lagi nayalunahum. Lalu apa ketiga? Jadi tiga abad ini termasuk Al-Qurunul Khairiyah abad-abad yang baik sudah ini zaman merosot sudah tambah merosot tambah merosot sudah kalau sudah merosot merosot ini tinggal apa aja ya namanya ampas saja. mau minum aja otaknya anggap kopi ya kopi satu gelas ini saring sudah saring tidak baru, ya dia kan yang bersih yang jernih gimana yang benih yang bersih ya, di atas tambah bawah bawah bawah bawah bawah sampai ledak sedikit <clears throat> ini zat husala ini namanya husala atau sifat husala sifat nah, baru sudah hancur eh, rusak sama sekali baru datangnya jadi khairu ummati qarni sumal ladzina yalunahum sumal ladzina yalunahum ada berhadis saja macam-macam ada kuning kodi dan sebagainya itu maka oleh orang-orang ahli akal dijelaskan zaman tiga abad ini dinamakan zaman salaf sesudah tiga abad turun ini namanya zaman khoraf jadi istilah zaman salaf zaman khoraf imam empat ini Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali ini masih termasuk zaman salaf masih zaman salah Nah, sesudah ini baru jadi mola tapi walaupun kita zaman sudah kholaful kholaful kholaful kholaful kholaf kenapa sudah ini anggap kalau kita ini hitung ratusan kita ini kelas 15 jadi kita gerbong nomor 15 Monggo mungkin zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in itu kita ini gerbong nomor 15 yang sudah lek-lek. Tapi alhamdulillah masih Nah ini walaupun listrik goyah tidak apa-apa pokok jangan mencolot. jangan melompat. Terus jalan tidak apa-apa. Gesbolnya sudah lompat tidak apa-apa. Dan pokok jadi ini tidak apa-apa. Walaupun jalan kita begini tapi masih bertegang itu. Nah ini masih kita terbalik berantai. Biar bagaimana pokok anda mesti kabur. Kemana itu lokomotif kita mesti ambil. Tapi kalau kita melompat, wah, ini berbahaya. wawil-wawil hadis yang sesudah apa ini menjadi termasuk bukhori apa ini sudah zaman halal karena masuknya tapi kalau dia kita kita lahirnya tahun 200 saat ini baru zaman saat ada seperti lain-lainnya ada yang Takiyafi dan apa itu bisa masuk jadi tidak semua ada yang masuk salat, ada masuk khot Kita lihat lahirnya, kalau lahirnya itu tak masuk ke ratusan, maka sampai 190 untuk Bukhari 190 berapa itu masih zaman eh, salah Artinya yang lahir enam 300 lebih itu sudah masuk lagi nanti. Jadi pokoknya tiga ini. Kita lihat apa? Belum belum tentu. Jadi kita lihat apa ini apa? Lahirnya gimana dia ada? Apa dalam 300 ini 100 tahun zaman Nabi, 100 tahun zaman Tabi'in, sahabat dan Tabi'in, 100 tahun zaman Tabi'in dengan Tabi'in, nah kan gitu. Nabi dan sahabat, ini zaman Nabi namanya. Terus sahabat dengan Tabi'in, zaman sahabat. Tabi'in, Tabi'in, Tabi'in, Tabi'in, ini zaman Tabi'in namanya, punya zaman baru ini nah, jadi walaupun kita ini sudah jauh benar, tapi kita selalu mengikuti jangan sampai kita ini melompat nah ini, ini tetap, uh, harus kita pegang betul-betul kita selamat walaupun dalam bagaimana. maka sangat berbahaya kalau orang itu pendek pandangannya atau pekerjaannya hanya selalu menyesuaikan diri dengan masa dan zamannya tanpa pengertian ini berat ini berat wah kita hidup zaman sekarang harus kita diri pada zaman nanti dulu apanya yang kita sesuaikan apa yang kita sesuaikan kalau zaman sekarang orang kalau mau pergi naik mobil naik Honda naik itu berangkat akhirnya sesuaikan akhirnya naik ikan jangan naik unta tidak sesuai loh tidak sesuai kan ini masalah tapi dalam amal ibadah, syariah, akhlak dan sebagainya ya tetap apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ya Alhamdulillah. ini jangan dilupa sama sekali Sampai kami katakan alaikum sunnati wa sunnatul khulafah rasyid al-mahdi sampai akhirnya Allah alaikum nawajid ini tekan betul-betul Adapun masalah lain-lain itu kita sesuaikan diri kita dengan keadaan. Sekarang orang pakai lampu, kita yang pakai lampu, pakai niat, ya pakai niat. Mesin pakai karpet, ya karpet semua, bukan dalam. Zaman dulu kan hanya bambu saja gitu. atau zaman Nabi dulu tidak ada tidak ada tidak ada lantainya, tidak ada tegelnya, tidak ada apa ya tanah-tanah biasa. Tapi lambat laun kan harus Ini Sesuaikan dengan keadaan dunia. Tapi dalam aqidah syariat dan akhlak ini nggak bisa. Dalam orang-orang perempuan keluarga itu tanpa kucing sekarang banyak. Makan begitu. Kita harus sesuaikan. Harus istri kita, anak kita sama. Sama begitu gitu ya Nggak begitu. Nah, kita menyesuaikan diri nanti itu. Terus zaman orang nggak sholat semua. Nah, gimana? Ya kita sesuaikan diri. Kenapa kita sholat? apa begitu wah tidak oh nggak puasa Ramadan nanti waria buka makan semua sarapan ya kita juga sama menyelesaikan diri ya <laughs> begitu ya tetap kita puasa dan sebagainya nah ini masalahnya kan keliru sekali kalau kita ini secara membuka menyelesaikan diri dengan keadaan karena kita tidak beragama keadaan tidak beragama zaman tidak beragama waktu tapi kita beragama Islam. Nah, ini masalahnya. <clears throat> Maka berat kalau orang itu menyelesaikan ini berat. Kadang-kadang bisa munafik gitu. Nanti kumpul santri, ya macam santri. Nanti kumpul kalau kena Allah ya. Ini sama dengan idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatin qalu inna ma'akum inna ma nahnu Wah ini kubur ah, santri, ya macam santri ya. Karena kan kucungan apa ada. Masuk ke jaket, ya ikut jaket. Nah ini orang pekat ah, agama yang kuat. Nah, jadi lagi diuntukkan, sudah. Kemerosotan zaman, ya, karena kemerosotan orangnya. Kalau zaman tidak berubah, zamannya apa? ya inilah hari pagi sore siang sore malam Senin <clears throat> Selasa Rabu Kamis ini ya ini zaman kegabutan hanya dipercepat oleh Allah SWT makin lama makin cepat jalannya tapi yang berbeda apanya isinya siapa isinya ini adalah manusia manusia nah ini jadi kalau manusianya baik dikatakan zaman baik kalau isi baik kalau isinya nggak baik, dikatakan zaman nggak baik. Sama dari gelas putih bersih, diisi susu. Wah ini gelas susu putih, diisi kopi. Ya hitam, gelas kopi. Jadi gelas apa? Gelas susu, gelas kopi, gelas arak, macam-macam. Zaman, zaman baik, zaman tidak baik, zaman ini, dan sebagainya. Nah, sekarang kemerosotan manusianya. Maka Nabi menjelaskan, nanti kalau sudah digapat, merosot Menurut manusia merosotnya. Bagaimana termasuk di antaranya? Summa inna ba'dakum qauman yashadun wa la yastashhadun. Nanti datang sesudah kamu. Sesudah Ada orang-orang yang menonjol menyaksikan sesuatu sedangkan dia tidak diminta menjadi saksi. Jadi seakan <clears throat> wa yakhununa <clears throat> wala yuktamanun dan berkhianat tidak beramanat sudah tidak berkhianat haknya orang diambil dan sebagainya titipan orang hei ya khianat tidak berkhianat makin lama makin besar ini khianat tapi kadang-kadang si suami mengkhianati istrinya, istri mengkhianati suaminya, anak mengkhianati orang tuanya, orang tua mengkhianati anaknya. Termasuk orang yang tidak berani menjaga hak-hak itu khianat anggap ada orang tanya ini orang jual Arab dan orang yang itu sudah dikasih uang dan sebagainya dia tanya pak bagaimana hukumnya jual Arab jadi ya itu niatnya dijawab no niatnya tapi ada baik ya baik kalau tidak tidak ini orang apa khianat ini orang tanya bagaimana hukumnya jual Arab ini atau minum Arab ini jelas dari Quran Ya yas'alun an khamri tapi dia ini menjawabnya ya begitulah secara diplomasi iya khianat ini tak berani lah padahal dia tahu ya manusia capek ya teman saya ya ya gimana ya begitu harus jelaskan itu ada orang nggak sholat dia tanya bagaimana ini orang nggak sholat jauh jauh ini orang berdosa besar dosanya karena dia orang Islam tidak sholat Nah, jadi kalau orang menjaga sesuatu tidak berani terus terang pada dia tahu, ini termasuk khianat. Loh, kenapa kedengaran khianat termasuk katibul ilmi? Menutup ilmu. Ya, boleh. Nah, orang yang berbuat jahat itu orang zalim. Karena tidak berbuat sebenarnya. Nah, termasuk, maka oleh Nabi dikatakan man katama al-katimul ilmi la'anahullah. Penutup ilmu itu dilaknatkan oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Dia tahu ini halal, dia tidak berani mengatakan halal. Ini haram, tidak berani, tidak berani katakan haram. Padahal dia jelas halal dan haram. Tidak berani, dia tahu. Nah ini masuk khianat. Termasuk sekarang kalau ada orang tidak berani menjelaskan apa yang sebenarnya itu masuk khianat. Nah, ini masalahnya harus apa saja soal caranya itu kan cara kalau bijaksana lebih yasan ini kan cara tapi hak-hak batal-batal ada masalah ya masalah khilaf masing-masing pendiriannya tidak jangan kita ikutan ramai masalahnya terserah ini katakan begini katakan begini masalah kita ini katakan pokok nah, <clears throat> perempuan harus tutup awalnya semua. Ini tidak ada khilafiyah. Bukan masalah khilafiyah. Tidak ada yang hilang Paling-paling khilafnya Abu Hanifah wal qadamai dan falahat. Ini saja bapak kaki bagi petani petani wanita. Tapi semuanya sudah Jangan tanya orang, misalnya eh, keluar begitu, bapak keluar anaknya tanya, Pak, bagaimana? Anggap dia mengajar jelas, tentu saja orang mengajar. Anggap kiai sudah, sudah <laughs> jelas ya. <laughs> Iya, sekali dia mengajar. SD-nya keluar tanpa pojok anaknya meraih Han bebas banyak muridnya Pak tanya lah bagaimana hukumnya perempuan keluar tanpa pudung terbuka uratnya bagaimana dia sendiri si kiai jadi anaknya usia oh, begitu dia jawab apa wajib bersenatakan itu haram dan tidak boleh bertentangan dengan hukum syariat waktu lagi kul haqqa walau kana ala nafsi kenapa nah, dijawab tidak jawab <laughs> terus terang ini Mungkin tadi sendiri ya, nggak jawab bagaimana. Ya apa katanya keadaan itu. <laughs> Wah ini belit-belit tidak apa namanya yang berbelit-belit. Wah tidak good. Harus terus terang apa katanya. Maupun menaik dia sendiri. Sampai dikatakan orang yang berbuat zina, zina pada orang itu wajib dia nasihati perempuan itu Orang kata dong zina, ini orang khawatir dong zina. Wajib nasihati, ini, zina itu haram, ilok dosa. Wajib dan katakan begitu, kamu harus tutup Allah dari saya ini. Ya apa itu? <laughs> ini kan sudah dia mau mau mau jalankan perbuatan itu, tapi ini hukum wajib dia menyatakan mengatakan. Kok saya begitu? Ini berkatnya kalau dia mengatakan gitu ada kesadaran tak mau tidak takut dia. Nah, ya, ini jangan hikmahnya di antaranya. Tetap wajib amar ma'ruf nahi munkar. Munkar ini mau jalankan bukan kebuan benar dia ini. mau garap di sini. Iya, bukan bukan dia bukan belum benar, ini sudah sudah terjumus, terjumus sudah. Sudah, saya contohkan begini sudah lebih, lebih gampang lagi. Orang jual ada yang beli. Beli, saya tidak kerang, apa ya, ya puntul, tidak apa apa macam-macam. Dia katakan, eh jangan beli ini haram, jangan jangan beli jangan minum ini haram, tidak beli. Tapi dia jual, nah, haram. Bagaimana? Wajib diamar mau dan mungkar begitu. Nah, nanti ini hikmahnya jangan kesadarannya dia sadar ya kalau ini kalau haram saya jual orang saya larang membeli kenapa saya jual nah, karena ada tuh manusianya itu manusiawinya ini nah, sadar maka walaupun dia terjumus, bukan berbaik <laughs> walaupun terjumus wajib nah. apalagi dia belum baik belum sholat wajib perintah anaknya sholat dia sudah sholat, wajib menunaikan sholat. Dia tidak puasa Ramadan, wajib perintahkan anaknya puasa Ramadan. Dijawab oleh anaknya, nggak salah sendiri pak. Kira-kira, <laughs> lalu saya kata, oh iya, saya besok pagi puasa. Nah, akhirnya, atau nanti saya sholat, kamu buat dia. Eh. Kadang-kadang anak-anak yang sudah kritis, ada yang kritis, umur 6 tahun, itu kritis. Pak, sampai nggak sholat. Itu anak sholat. Nah, kamu sholat, sudah sampai jawab anak kecil-kecil itu ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala iya nah kan begitu jadi walaupun kita terjumus dalam perbuatan apa wajib kita kalau tidak masuk khianat Nabi mengatakan nanti membunuh khianat khianat khianat khianat sampai wajib